Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu dan sekalian rahimani orang Tama Tengah Kedumiyin Surat Zuhruf Ayat 30 Wa kadalika Ma arsalna min qablik Demikianlah kami utus, tidaklah kami utus sebelum engkau yang Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaryatin di sebuah negeri min nadirin dari seorang juru peringat illa kecuali qala berkata mutrafuha orang yang tenggelam dalam kemewahan mutraf ini para pembesar yang sombong yang tenggelam dalam kemewahan hidup glamornya hidup mutraf yang biasanya menjadi provokasi atau provokator penggerak penentangan terhadap dakwahnya para Nabiullah alaihi wassalam. Apa yang dikatakan mutrof dan kenapa sekedar disebutkan mutrof? Karena kalau sudah mutrof yang memelopori maka para awam orang-orang bawah itu biasanya sekedar ikut-ikutan. Kalau orang kampung itu ada yang provokasi untuk menentang dakwah, ada pembesar yang menggerakkan biasanya orang-orang bawah tinggal kemudian ikut provokasi dari para mutrof tersebut. Inna wajadna aba'ana Sesungguhnya kami telah mendapatkan kakek moyang kami ala ummatin di atas sebuah keyakinan wa inna ala atharihim muqtadun dan kami semuanya di atas jejak para nenek moyang kami atau kakek moyang kami Moktadun mengikutinya, meniti jejaknya. Hampir semua para nabi dan para rasul menghadapi orang yang semodel ini. Para mutrof yang menggerakkan manusia untuk menentang Rasul yang mendakwahkan tauhid dan alasannya kurang lebih selalu sama yaitu telah mendapatkan keyakinan pada kakek moyangnya alias alias kalau dalam bahasa kita sekarang nguri-uri warisan leluhur dengan alasan untuk menentang dakwah tauhid yang diajarkan dari warisan para Nabiullah alaihissalatu wassalam sehingga Allah terangkan di satu sisi itulah dakwah para nabi dakwah yang senantiasa mengajak kepada tauhidullah semata-matanya agar hanya menjadi hamba-hamba Allah menjadikan semua ibadahnya hanya untuk Allah. Dan satu pihak akan akan senantiasa berdiri para penentang dakwah yang dipelopori oleh para mutrof dan alasannya selalu sama dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu apa itu kami telah mendapatkan kakek moyang kami, leluhur kami dalam sebuah keyakinan. Sehingga alasannya adalah menghidupkan nguri-nguri warisan leluhur. Kala berkata Rasul yang diutus oleh Allah Swt awalau jitukum Berkata Rasulullah SAW, apakah seandainya aku datang kepada kalian biahda dengan ajaran yang lebih lurus yang ditegakkan di atas ilmu yang merupakan wahyu dari Allah Ta'ala bi ahda mimma wajadtum alaihi abaakum Apakah seandainya aku datang kepada kalian dengan ajaran yang lebih lurus dibandingkan dengan apa yang kalian dapatkan dari kakek moyang kalian? Karena tidak semua yang dari kakek moyang itu adalah kebenaran. Bisa benar, bisa salah, Tergantung kakek moyangnya itu siapa Akan tapi Begitulah diantara semua Penghadang dakwah Rasul Dengan alasan Ajaran kakek moyang untuk Menentang dakwah Tauhid Yang diajarkan oleh para Nabi Allah alaihissalam Kemudian seandainya Rasul telah menyampaikan hujah agama dengan sejelas-jelasnya tidak ada yang meragukan lagi akan bisa dicerna dengan fitrah dan akalnya tetapi mereka tetap menolak dasarnya memang mereka itu nggak mau bukan pertimbangan hujahnya jelas atau enggak jelas bukan dengan pertimbangan ini sudah uh, apa yang dia terima lebih lurus atau enggak Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun Mereka mengatakan sungguhnya kami Dengan apa yang kalian diutus Dengan ajarannya itu Kafirun kami mengingkari sehingga urusannya itu adalah karena memang hati mereka sudah sejak awal itu mengingkari sehingga tidak ada niat untuk mengikuti sehingga tidak memakai pertimbangan-pertimbangan nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah biasanya dia adalah berbekal hati yang hanif dia memiliki semangat untuk mencari kebenaran dia betul-betul menyiapkan hati yang lurus hati yang terbuka ini orang-orang yang mereka biasanya ini mendapatkan dari Allah dengan segala macam cerita yang ada. Maka silakan tanya kepada setiap orang yang mereka kemudian mendapatkan hidayah Allah Swt. Bagaimana cerita yang mereka ini yang mereka alami. Walaupun terkadang orang pun tidak dengan cara itu tahu-tahu mendapatkan hidayah Allah, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karunia Allah, tetapi dari sisi orang yang mendapatkan hidayah, antaranya biasanya ada orang-orang mereka betul menyiapkan hatinya hanif dan pengen betul. Memang ada keinginan betul. Kalau mereka itu ingin lurus hidupnya, terbimbing dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fantaqamna minhum. Maka kami binasakan orang-orang yang kafir menentang dakwah Nabi tersebut. Fanzur kaifa kana akibatul muqaddibin maka perhatikan bagaimana akibat akhir yang buruk orang-orang yang mereka mendustakan ajaran Allah, ajaran nabinya. Perhatikan sejarah yang telah berlalu terlalu banyak contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian yang sudah berlalu yang telah yang ditulis dalam sejarah atau kisah-kisah yang masih mungkin dia bisa lihat di sekitarnya bagaimana orang-orang yang mereka mendustakan ajaran agama Allah mereka akan selesai berhadapan dengan ini adab Allah Subhanahu wa taala Wa id Ibrahim li abihi. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada ayahnya wa qaumihi dan kaumnya. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah illalladzi fatarani kecuali zat yang menciptakanku ini adalah syahadat la ilaha illallah la ilaha terjemahnya adalah innani bara'um mimma ta'budun prakteknya la ilaha illallah la ilaha itu prakteknya itu dia berlepas diri dari segala apa yang mereka sembah selain Allah. Dalam kalimat bara di sana adalah terkandung al-adawah wal baghdha. Permusuhan dan kebencian. Sehingga kalau seorang muwahhid itu mau tidak mau harus benci dan harus memusuhi kekafiran dan kesyirikan sebagaimana orang-orang musyrik benci dan memusuhi tauhid gak ada ceritanya orang musyrik dia mencintai tauhid gak ada mereka membenci mereka memusuhi tauhid sebagaimana ahli tauhid tidak akan juga mencintai dan eh, mencintai dan menerima syirik dan para pelaku syirik. Ilalladzi fatarani ilallah. Terjemahan dari ilallah kecuali Allah yang menciptakanku. Kira-kira apa di antara faedah lain dari penyebutan illalladzi fatarani kok enggak illallah yang lebih ringkas kira-kira ada faedah lain enggak napa kinten ungkapan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menegaskan kepada kaum ayah dan kaumnya sesungguhnya saya barok dari semua yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakanku. Apa kira-kira faedah lainnya? Gimana? Allah satu-satunya yang menciptakan. Terus? Yang tidak ya, disembah. Terus? Ribon. Ini sekaligus adalah ketelitian atau penegakan hujah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bahwa yang layak dan berhak disembah itu yang mencipta. Yang tidak mencipta itu tidak layak dan tidak berhak untuk disembah. Dan Ibrahim seakan menegaskan yang kalian semua sembah itu tidak mencipta, sehingga sesembahan kalian sesembahan yang batil karena mereka tidak mencipta maka aku berlepas diri dari semua apa yang kalian sembah karena mereka tidak mencipta dan karena mereka sembah yang batil Fa'innahu sayahdini maka semuanya Allah Subhanahu wa taala Rabbku akan membimbingku menuju jalan yang lurus dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ja'alaha dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadikan kalimat tauhid itu kalimat tambah kiatan Kalimat yang senantiasa terus diwariskan kepada anak keturunannya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana seharusnya orang tua dan termasuk kita semuanya tidak pernah berhenti untuk terus mendakwakan kalimat tauhid. Jangan sampai kalimat tauhid itu hilang. Kayak mamanya kalau dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dari awal menghidupkan tauhid, menghidupkan itibak para sunnah, itu enggak terus dihidupkan dan diwaris-wariskan terus, akan muncul generasi yang tidak mengenal hakikat dakwah beliau. Akan bisa berganti dengan justru dakwah-dakwah yang bertentangan dengan dakwah yang beliau bawa. Maka harus diwariskan terus, dihidupkan, diwariskan sebagaimana orang-orang musyrik terus mewariskan mewariskan ajaran syiriknya kepada anak turunnya dari memberi nama dari mengabadikan cerita-cerita syirik pada zaman dulu dibuat sandiwara film ketoprak segala macam biar itu terus hidup di generasi ke generasi yang seterusnya Ah, seharusnya ahli tauhid upaya untuk senantiasa mewariskan ajaran tauhidnya itu juga demikian. <clears throat> Tidak boleh diremehkan agar terus berlangsung pada generasi-generasi sebab berikutnya la'allahum yarji'un agar mereka agar mudah-mudahan mereka senantiasa kembali kepada ajaran tauhid sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau tidak pernah meremehkan dakwah tauhid walaupun saat menjelang kematian beliau sehingga dakwah tauhid tidak pernah beliau remehkan walaupun daulah Madinah telah berdiri dan walaupun sampai telah sempurnanya agama Nabi SAW tidak pernah meremehkan dakwah tauhid karena hakikat Agama yang disebarkan ini agama yang tegak di atas prinsip tauhid. Hilang tauhidnya sama dengan hilang agamanya, runtuh pondasinya. Bal mata tuhaula wa aba'ahum bahkan aku Allah Subhanahu wa taala wa rasul sallallahu alaihi wasallam Aku telah berikan kepada orang-orang musyrik kepada orang-orang musyrik dan bapak-bapak mereka wa aba'ahum hatta ja'ahumul haq sampai datang kepada mereka yaitu al-haq yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi wa rasulun mubin dan datanya rasul yang betul membawa penjelasan sejelas-jelasnya terhadap Al-Qur'an yang dibawanya, agama yang diajarkannya. Allah telah berikan kenikmatan yang sangat banyak kepada orang-orang musyrik dan bapak-bapak mereka sebelum kedatangan engkau kepada mereka dan sampai kemudian Allah datangkan atau Allah mengutus Rasul dengan Al-Quran dan Allah telah jelaskan kepada mereka segala gamblangnya. Walamma ja'ahumul haq dan tatkala datang para mereka al-haq kebenaran Al-Qur'an yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka komentar orang-orang musyrik itu bagaimana Hada sihrum Ini adalah sihir Hada sihrun Wa inna bihi kafirun Ini adalah sihir Dan kami terhadap Apa yang dibawanya itu Kami mengingkari Ini adalah sikapnya orang-orang musyrik Ketika datang kebenaran kepada mereka dan ungkapan-ungkapan seperti itu dalam rangka untuk memalingkan manusia dari hakikat kebenaran Al-Quran. Dan mereka tidak mau menisbatkan itu sebagai ajaran dari Allah. Tapi itu merupakan sihirnya Muhammad. Sehingga Muhammad sedang memerankan sihirnya untuk mempengaruhi manusia. Wakalu dan mereka mengatakan, Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka mengatakan, kenapa tidak diturunkan Quran ini ala rajulin kepada seseorang minal qaryataini azim dari kedua kampung atau kedua negeri yang mereka itu adalah orang-orang hebat para pembesar. Seandainya kata mereka betul-betul Allah menurunkan Al-Quran, mestinya akan diturunkan kepada pembesar, pembesar dari Mekah atau dari Taif. Sehingga mereka mengingkari kok Quran diturunkan kepada orang seperti Muhammad yang yatim, yang tidak punya apa-apa, yang dia kerja menjadi penggembala atau dia anak yang menggembalakan kambing, bukan orang yang besar, mestinya kalau Quran itu betul-betul diturunkan dari Sang Pencipta akan diberikan pada para pembesar negeri yang memang sudah memiliki keutamaan di kalangan mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ahum, apakah mereka itu?" yaksimuna rahmata rabbik apa mereka itu yang membagi rahmat Rabbmu apakah mereka yang bertugas membagi rahmat Allah Subhanahu wa taala nahnu qasamna bainahum nahnu qasamna kami yang membagi bainahum membagi rahmat di antara mereka tahu yang membagi tentang kehidupan mereka, penghidupan mereka fil hayati dunia di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala yang membagi rezeki kepada para makhluk baik rezeki yang am atau rezeki yang khos. Rezeki yang umum harta ini kekayaan-kekayaan, jabatan, kekuasaan, Allah yang membagi kepada makhluk. Siapa Allah kendaki untuk mendapatkan yakni rezeki tersebut. Demikian juga Allah yang membagi rezeki yang khas ilmu kemudian akhlak ya agama secara umum termasuk di mana Allah meletakkan risalah siapa yang Allah angkat jadi nabi ini semuanya adalah hak prerogatif Allah dalam membagi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya disertai dengan keadilan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala semuanya dilakukan dengan ilmu Allah taala yang tidak ada kezaliman sedikit pun Allah yang bagi-bagi rahmat. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat dan kami angkat sebagian di atas sebagian yang lainnya dengan perbedaan derajat dengan derajat ada orang derajatnya Allah angkat tinggi ada orang letakkan di bawahnya ini semuanya adalah haknya Allah untuk mengangkat derajat dari hamba-hamba yang Allah kendaki lihat takhidah ba'duhum ba'dan agar satu dengan yang lain itu bisa itu saling sukhrian, menundukkan, mempekerjakan, memanfaatkan satu dengan yang lainnya. Ini semuanya adalah berkaitan dengan hikmah dan keadilan Allah Swt. Seandainya semuanya itu kelasnya bos, Siapa yang mau jadi karyawan? Siapa yang mau memegang ini pekerjaan-pekerjaan ini sebagai karyawan? Semuanya Allah buat kaya raya. Siapa yang mau bekerja? Yang orang bekerja untuk mencari duit, kalau dia sudah kaya raya, atau sebaliknya, semuanya melarat, semuanya juga nanti kehidupan juga tidak jalan. Ah, Allah jadikan kehidupan derajat yang berbeda-beda itu supaya bisa saling mempergunakan memanfaatkan rabbika khairun dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini rahmat Allah yang khusus ilmu agama ketaatan keimanan keislaman kepatuhan kepada Allah, terhindarnya dari maksiat. Ini adalah khairun mimma yajma'un, lebih baik dari semua apa yang mereka kumpulkan dari perkara dunia. Maka para ulama para salaf bagaimana biar mereka bisa betul-betul merasakan nikmat agama kehilangan amal agama itu bagi mereka lebih menyedihkan dibandingkan dengan kehilangan yakni nikmat dunia. Contoh umpamanya ada seorang gubernur Irak ketika dia berangkat sholat ke masjid tahu-tahu ada jamaah yang mengkabarkan sholat udah selesai maka dia kayak langsung jelek katanya demi Allah Kubah jabatan gubernurku tidak lebih aku senangi dibandingkan dengan ya ini sholat jamaah. Ini orang yang mereka tahu harga dari ketaatan amal-amal baik dari amal-amal agama ini dibandingkan dengan harga dunia yang ada. Dan ini berkebalikan dengan kita yang orientasi materialnya itu jauh lebih kuat sehingga kita sodapah juga pelit kemudian karena suatu itu berarti hartanya berkurang kemudian juga kehilangan harta jauh lebih sedih dibandingkan dengan kehilangan ini kesempatan taat kehilangan majelis ilmu kehilangan sholat jamaah kehilangan takbiratul ihram kehilangan segala macam itu lebih dianggap ringan dibandingkan dengan kehilangan harta. Ini semuanya kembalinya kepada bagaimana hatinya merasakan nikmat Allah yang khusus tersebut. Adapun Allah menegaskan wa rabbika khairun mimma yajma'un. Walaula ayyakuna nas ummatan wa ummatan wahidatan seandainya Allah Subhanahu tidak mengendaki manusia itu menjadi umat yang satu. Laula ayyakunan nas seandainya agar manusia itu tidak menjadi umat yang satu, laja'alna liman yak eh, liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fiddah. Niscaya kami akan jadikan bagi orang yang mereka kufur kepada Ar-Rahman kepada Allah Subhanahu wa taala ini rumah-rumah mereka itu sukufan min fiddah. Atap-atapnya terbuat dari perak. Wa ma'arij 'alaiha yadhharun. Dan mereka eh, ini memiliki tangga-tangga untuk naik. Mereka memiliki tangga untuk naik ke rumah-rumah mereka yang tinggi. Walibuyutim abwaban dan mereka akan memiliki rumah-rumah yang punya pintu-pintu wasururan dan dipan-dipan yang di atas alihah yang di atas dipan-dipan itu ya tapi un mereka bertelakan atau bersandar wasukhrufan dan mereka akan memiliki perhiasan-perhiasan wa in kullu dzalika lamma mataul hayatid dunya dan itu semuanya rumah mewah baik yang terbuat dari emas perak atau terbuat dari hiasan-hiasan yang lainnya itulah semua itu semuanya merupakan kenikmatan kehidupan dunia wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin adapun akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Seandainya bukan karena manusia itu tidak menjadi satu, yaitu menjadi orang kafir semuanya, maka kami jadikan di antara yang kafir itu ini rumah yang beratapkan perak, kemudian tangga-tangga yang bisa mereka naiki dari perak atau rumah yang mewah yang penuh dengan hiasan-hiasan. Dan Allah SWT menegaskan bahwa akhirat itu segalanya jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia yang dimiliki oleh manusia. Dan akhirat yang baik ini hanya Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman Barang siapa yang dia berpaling dari peringatan Allah yang Maha berpaling dari Al-Qur'anul Karim, nuqayyiq lahu syaitanan. Akan kami sertakan baginya syaitan. Fahuwa lahu qarin, maka syaitan itu baginya akan menjadi qarin. Ini teman yang senantiasa menyertai dia menempel terus, dia akan memberikan bisikan-bisikan mengarahkan wa innahum layasuddunahum anisabi dan para syaitan korin-korin yang dari syaitan tadi benar-benar akan menghalangi akan menghalangi manusia yang Allah sertakan padanya korin dari kalangan syaitan itu anis sabil menghalangi dari jalan Allah menghalangi dari jalan kebenaran akan tapi orang yang disertai korin syaitan tadi yang terhalang dari al mustaqim dia masuk ke lorong-lorong kesesatan tetapi wayasaguna annahum muhtadun. Mereka sangka kesesatan yang sedang mereka jalan itu mereka merasa menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga banyak sekali orang-orang kafir, musyrik, sesat atau firaqudalah yang mereka berapi-api seakan-akan mereka itu berada di atas al-haq untuk mempertahankan jalan yang mereka lalui padahal itu kebatilan. Padahal itu merupakan kebatilan. Bahkan mereka akan memandang ahlul hak itu sebagai ahlul batil. Orang yang sesat sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al uh, Al-Mutaffifin bagaimana Allah katakan innal ladina innal ladina jaramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamasun wa idza ra'au wa idza ra'awhum qalu inna haula ladallun ketika mereka melihat orang-orang mukmin itu apa komentarnya inna haula ladallun mereka itu orang-orang sesat. Padahal yang sesat itu mereka. Sehingga orang-orang musyrik yang sesat, orang kafir yang sesat, atau orang yang sesat itu bisa menyesatkan ahlul hak dengan timbangan kesesatan yang diajarkan syaitan kepada mereka. Hatta idza ja'ana hingga ketika orang-orang itu telah datang kepada kami Allah korin seton dan korinya atau orang dan korinya dari kalangan seton itu telah sama-sama menghadap Allah dan mereka dijatuhi hukuman adab oleh Allah Qala berkata manusia yang berkawan dengan setan tadi Ya laita baini wa bainaka butal masyriqaini Fabisal qarib Aduhai celakanya diriku Seandainya antara aku dan kamu Sejauh masyriqain Sejauh dua jarak timur dan barat Fabisal Salkori, Ternyata kamu sejelek-jelek teman Yang menyesatkan dan dia selama ini nggak rumongso, dia telah disatkan oleh syaitan. Dan ini adalah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Sehingga kalau penyesalan di dunia, kalau kalau musibah di dunia, kalau temannya banyak itu dia merasa enteng. Tapi kalau musibah akhirat enggak, bagaimana dia semakin merana dan mengumpat ternyata teman yang aku jadikan selama ini adalah seburuk-buruk teman dan semakin membuat mereka ini mengenas atau ngenes wala yang fa'uqu wala yang yauma dan sekali-kali pada hari itu tidak akan memberikan manfaat pada kalian id zalantum ketika mereka dulu menjadi orang yang zalim ketika kalian dulu menjadi orang yang zalim maka kezaliman kalian waktu di dunia ratapan kalian ketika telah di akhirat itu tidak ada gunanya sama sekali tidak bermanfaat lagi kalau meratapnya masih di dunia, kalau menyesalnya masih di dunia, itu masih ada harapan dia bisa berbenah diri. Annakum fil adabi mustarikun. Kalian Wai manusia dan korinnya dari kalangan syaitan. Kalian fil adab di dalam adab mustarikun berserikat ngeringkuk ngeringkuk ah, ngeringkuk bareng ngeruntel bareng di neraka jahanam silakan kalian nikmati aja adab yang uh, ditimpakan Allah kepada kalian semuanya apa anta tusmi'us usumma? ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah engkau akan bisa membuat orang yang budak itu mendengar Ya ini budak hatinya, bukan budak telinganya. Apakah Anda bisa orang yang mereka hatinya itu budak bisa mendengar, artinya bisa menyimak dan mengambil manfaat dari Quran yang kamu bacakan? Autah bil umya atau engkau akan bisa memberikan petunjuk kepada orang buta, mengarahkan orang yang buta wa man kana fi dhalalim mubin dan kepada orang yang mereka berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Hak untuk membuka hati dan menerangi mereka adalah haknya Allah. Semangatnya kayak apapun dan sebaik apapun pembawa dakwah, mereka tidak punya kekuasaan untuk bisa membuka hatinya orang hingga mengantarkan orang tersebut ini menerima hidayah, bisanya kita adalah hanya menyampaikan. Sehingga kata para ulama, minallahi ar-risalah wa alaina wa ala rasuli al balal wa, alaina at-taslim. Risalah itu datangnya dari Allah. Rasul hanya tugasnya adalah al balar menyampaikan dan kita semuanya yang menerima tugasnya adalah tunduk dan patuh. Demikian pula pewaris para nabi dan rasul mereka bisanya yang menyampaikan. Sedangkan hidayah taufik itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inma nadhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Seandainya ini kami wafatkan engkau fa inna minhum muntaqimun maka mereka yang tetap dalam keadaan kafir menolak dakwahmu sampai engkau mati mereka tidak menerima dakwahmu maka kami terhadap orang-orang kafir mengingkari apa yang engkau bawa kami akan mengazab mereka menyiksa mereka au nuriyannaka alladhi wa'adnahum atau kami akan perlihatkan kepada engkau apa yang kami ancamkan pada mereka atau terkadang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada nabi masih hidup bagaimana Allah mengazab orang-orang kafir kayak umpamanya matinya Abu Jahal di masa masih hidupnya Nabi SAW dan matinya tokoh-tokoh Quraisy yang menghina, mencelakai yang menurakai Nabi keterlaluan yang benar berdoa kepada Allah Swt Ya ya Allah alika bi fulan fulan fulan fulan ya Allah aku serahkan kepada engkau ya Allah urusan fulan fulan fulan fulan dan itu didengar oleh orang yang didoakan Nabi sehingga mereka pun ketakutan ketika Nabi telah berdoa seperti itu dan orang-orang yang disebutkan Nabi itu semuanya mati dalam keadaan mengenaskan dan Nabi menyaksikan. Fa inna alaihim muqtadirun sesungguhnya kami Allah berkuasa untuk membinasakan mengadab yaitu mereka semuanya. Fastamsik billadhi uhiya ilaika. Maka pegangilah wahyu yang aku wahyukan kepadamu Innaka ala surati mustaqim Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus Barang siapa yang dia betul Melazimi Wahyu yang diajarkan Nabi SAW Maka itulah jalan keselamatan abadi Yang orang tidak akan sesat selama terus mengikuti ajaran wahyu Hanya sering kita terseret oleh pertimbangan hawa nafsu agama disingkang-singkang, dibuang-buang karena lebih mengedepankan hawa nafsu. Termasuk orang-orang yang mereka ini mengatakan sebagai pejuang dakwah, ingin mengangkat kemuliaan Islam, ingin itu mengangkat dari kehinaan. Mereka pertimbangannya sering kepada hawa nafsu, bukan mengikuti wahyu yang telah diajarkan oleh Allah melalui nabinya. Dan itu dikatakan Nabi dengan istilah istijal atau juga uh, para ulama menggelari orang-orang yang mereka lebih mengutamakan hawa nafsu yaitu alul bidah dengan istilah ahlul hawa karena mereka sungguhnya dalam beragama lebih mengutamakan al hawa dibandingkan dengan mengikuti yaitu nas-nas bimbingan wahyu ilmu yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innahu laka wa Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar menjadi peringatan bagimu dan menjadi peringatan bagi kaummu. Menjadi pelajaran-pelajaran berharga yang memperingatkan dari berbagai macam marabaya bagi Anda dan bagi kaum ini Anda. wasaufatus alun dan mereka semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya yang dipersiapkan oleh para hamba adalah jawaban apa yang akan mereka berikan kepada Allah kelak seandainya mereka nanti ditanya oleh Allah termasuk diantaranya tentang Al-Quran yang telah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Kirim yang merupakan rahmat Allah untuk membimbing kita. Allah akan tanyakan nikmat itu kepada kita semuanya. Was'al man arsalna min qablika. Tanyakan kepada Rasul yang pernah kami utus sebelummu. Mirusulina dari kalangan para rasul kami Aja'alna min duni rahmani alihatan yubadun Apakah ada seorang rasul pun yang kami jadikan yang mereka yang, yang mereka mengajarkan itu menjadikan selain Allah sebagai ilah yang disembah maka tidak akan pernah ada rasul yang mengajarkan kesyirikan gak ada semua rasul mengajarkan tauhid. Tanyakan kepada semua rasul yang diutus sebelum engkau. Pasti semuanya mereka tidak pernah mengajarkan adanya ilah selain Allah yang disembah. Walaqad arsalna Musa biayatina. Dan sungguh telah kami utus Musa dengan ayat-ayat kami, dengan mujizat, dengan berbagai macam tanda bukti yang Allah berikan kepada Musa yang akan memperkuat dan, meng, dan akan membenarkan kenabiannya ila fir'aun wa malaih yang Allah mengutus Musa kepada Fir'aun dan para pembesar-pembesar yang bersama Fir'aun faqala berkata Nabiullah Musa inni rasul rabbil alamin saya ini utusan Allah Rabbul Alamin bisa antum bayangkan <clears throat> ada manusia disuruh menghadap raja besar kayak Firaun dan disuruh mengatakan saya ini rasul Tuhan loh. Gimana kira-kira? Ini butuh perjuangan yang masya Allah, keberanian yang masya Allah. Falamma ja'ahum bi ayatina maka tatkala datang kepada mereka dengan tanda-tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu idahum minha yadhakun maka orang-orang itu pun kemudian mentertawakan terhadap Rasul yang Allah utus walaupun disertai dengan tanda-tanda yang sudah meyakinkan yang tidak bisa didustakan. Cekap negeri ini insya Allah kita akan pertemuan berikut pun. Pembina pelajaran ada wadawa. Bapak sekalian, pelajaran Atta wa Tawa. Ini pembahasan pun itu al-ma'asi tu'mil qalba wa tad'ufu basiratu. Maksiat itu menjadikan hati itu buta. Akan membutakan hati dan akan menjadikan basirah pandangannya itu menjadi lemah. Sudah kita lewati pembahasan ini pun bahwa kekuatan itu antar kali kuwatul ilmi dan kuwatul amal. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kekuatan ilmu itu yang akan menyingkap segala macam syubhat sehingga ibaratipun tiang melaku dia dengan lampu yang terang benderang sehingga semuanya cetho boten enten ingkang samar boten enten ingkang lawur remeng-remeng semuanya jelas gamblang inilah kuatul ilmi Kuatul amal itu kekuatan hati untuk selalu memenangkan ilmu, memenangkan kebenaran. Kalau kuatul ilmi itu untuk menangkis syubhat, eh, syah untuk menangkis syubhat sehingga tidak ada kekaburan. Kalau kuatul amal itu untuk menangkis syahwat sehingga kuatul ilmi, kesempurnaan ilmu itu wujudnya adalah keyakinan. Munculnya keyakinan sehingga tidak ada keraguan sama sekali. Sehingga perkara itu kalau sudah betul menjadi keyakinan tidak bisa dirubah kecuali dengan membawakan keyakinan yang lebih sempurna dari yang telah dia yakini itu. Ah, kuatul amal itu wujudnya adalah asabru kesabaran. Maka beliau telah bawakan ayat tidak berhak dan tidak layak untuk menjadi seorang imam, pemimpin manusia terdepan kecuali orang memiliki dua hal, kuatul ilmi dan kuatul amal. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Mereka lain akan menempati derajat yaitu imam menjadi manusia terdepan karena mereka dengan ilmunya akan menyingkap segala syubhat dan dengan kuatan amalnya akan menyingkirkan segala syahwat yang apabila lemah salah satunya maka akan keok mamanya dia lemah kuatul ilminya dia kekuatan amalnya masya Allah semangat beramalnya tinggi ning bodoh, Niku mengke saged merusak sehingga tidak berjalan dengan bimbingan ilmu. Semangat dakwahnya tinggi, masya Allah. Tapi karena dia bodoh, sehingga dia berjalan tidak dengan ilmu, kerusakan yang muncul bisa lebih besar. Dia ilmunya kuat, ilmunya bagus, neng boten kagungan kuatul amal keok terus dengan eh, ini datanya syahwat nekuk terus sehingga mata sakit jejak anggere kesunduk syahwat langsung nekuk sehingga mata sakit jejak ah, jejak niku sakit mata sakit ditekuk kali nopo-nopo maka yang bisa betul-betul begitu yang memiliki dua kekuatan kuatul ilmi dan kuatul amal sehingga beliau katakan Wahada Kama anna ta'ata tunawwirul qalba Wa tajluhu Wa tasquluhu Wa tusqiluhu Wa tuqawihi Wa tusabbituhu Hatta basirata kal mir'ah Al mas'ula Fi jalaiha Wa sofaiha fayang tali anuron. Inilah sebagaimana ketaatan itu akan membuat hati itu bersinar, kilap bersinar, dan membuat hati itu terang benderang, dan membuat hati itu ya, jernih, kayak kaca yang jernih, yang bersih dari noda-noda sehingga kinclong. Ketaatan akan membuat hati seperti itu. Sebagaimana juga kemaksiatan akan membuat hati gelap. Waktu kawihi sehingga akan memelihara sehingga ketatannya pun akan membuat hati itu kuat. Waktu sabituhu dan akan membuat kokoh hatinya betul-betul bersinar terang, kemudian kinclong, kemudian kuat, kemudian tegar, hatta basirol hatta basiro al sehingga pandangannya itu seperti kaca al yang kaca kaca yang kinclong yang betul-betul kinclong bersih fi jalaiha wa safaiha ini betul bersih dari berbagai macam kotoran-kotoran sehingga jernih betul fayam tali'a nuron maka dipenuhi dengan cahaya Faidatana syaitanu minhu Apabila ada syaitan yang berusaha untuk mendekat kepada dia Asabahu min nurihi Maka sinarnya itu akan langsung Itu nyorot Akan langsung ketok Ada syaitan yang akan Itu uh, Yang akan uh, Yang akan menyengsarakan Atau akan mencelakai atau akan yaitu merusak sinarnya itu langsung bisa ini menyinari syaitan yang akan mendekat tersebut. Asaba min nurihi ma yusiku mustariq as-sam'i min asyabi eh, as-sawaqib. Sinarnya itu akan nyorot syaitan sebagaimana sinar atau bintang yang bersinar yang akan mengenai kepada pencuri pendengaran sehingga betul akan membakar atau akan membunuh syaitan yang mendekat akan mencuri berita tersebut. Sebagaimana Allah katakan bahwa bintang-bintang yang Allah adakan itu di antara fungsinya tiga. Napa bu? Rujuma lisayati terus zinatan lisama terus alamat yutada bi Bintang itu satu di antara fungsinya adalah hiasan bagi langit zina. Zinatun lisana. Sehingga langit kelihatan indah, kemerlip. Ada bintang-bintang yang ada di atas sehingga langitnya kelihatan indah sebagaimana waktu malam bintang-bintang kelihatan bercahaya sehingga menghiasi langit. Kemudian yaitu rujuman syayatin dan juga menjadi rujum yaitu anak panah pelimpar setan, sehingga setan ada yang terbunuh dengan dikejarnya anak panah berapi ini ada setan biasa mencuri berita langit yang ketika mereka mendengar curian berita langit mendapatkan bocoran atau curian berita langit lalu disampaikan kepada para dukun atau kepada para wali syaitan kemudian oleh uh, mereka dibumbui dengan kedustaan 99 kedustaan sehingga terkadang apa yang diucapkan dukun itu benar terkadang 100 kali uh, sekali dalam 100 kasus atau sekali dalam sekian banyak perkara tapi kecenderungan orang tetap dengan ini ada kecenderungan kepada kebatilan. Ning kan Mbah Dukun tahu bener. Sehingga yang diinginkan itu benernya itu. Yang sepalsunya dostanya 99 itu nggak pernah diingat. Beda kalau yang menimpa keburukan itu ustaz atau kiai. 100 perbuatan 99 itu oh, semuanya baik. Ada tergelincir satu maka manusia kecenderungannya buruk. Well, ya? nih, sanajan ustad, sanajan ustad sehingga tidak bisa menerima walaupun hanya satu keburukan yang menimpa kepada ini orang tersebut. Faida eh, fasyaitanu yafruqu min hadal qalbi asyaddi min minal asad. Maka syaitan dia ketakutannya kepada hati yang bersinar kinclong itu, hati yang jernih, yang punya kuatul eh, eh, kuatul ilmi dan kuatul amal. Ketakutan syaitan kepada pemilik hati yang seperti ini lebih membuat mereka takut dibandingkan takutnya ini uh, serigala kepada singa serigala kepada singa serigala takut dengan singa uh, adi uh, ini serigala kayak uh, takut dengan singa pokoknya betul-betul ada rasa takut yang besar hatta inna sahibahu sampai yaitu syaitan yang mendekat kepada hati yang sangat bersih kinclong tadi layasra'u asyaitan alas sehingga cahayanya orang yang memiliki hati yang jernih tadi layasra'u asyaitana fayakhiru sari'an betul-betul akan membuat syaitan itu terjungkel-jungkel sehingga betul-betul akan dibuat ini setannya sengsara, tidak berhasil apa-apa. Dia bakal seperti setan yang terbakar oleh sinar ketika dia berusaha untuk mendekati yaitu pemilik hati yang bersinar kuat karena hasil ketaatan yang mereka lakukan. Fatat tamimu alaihi syayatinu maka para setan pun kemudian berkumpul kepada setan yang jungkel-jungkel tadi itu Fayaqulu ba'duhum li ba'din saat sebagian yang lain eh, saling mengatakan masya'nu ada apa dengan setan setan itu bapak belur atau sampai bapak gundas itu ada apa kok bisa kayak gitu fayuqal dikatakan oleh yang lainnya dikomentari asabahu insiyu menimpa kepada setan yang bawa belur ini pandangan manusia. Manusia yang hatinya bersih bersinar wabi nakratun minal insi yaitu dengan pandangan yang datang dari manusia yang berarti uh, bersinar tersebut. Sehingga betul-betul akan senantiasa mengalahkan syaitan. Syaitan tidak bisa mendekat dan menggarap orang-orang yang memiliki hati seperti itu Hatinya bersinar kuat dengan ilmu dan hatinya senantiasa memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Faya nafratan min qalba min qalbi hurrin munaffar yakatu la syaitanu bin nuri yuhraq yuhraqu wahai pandangan dari hati yang ini bersinar kuat yakatu la syaitan hampir-hampir syaitan itu dengan pandangan sinar itu ini bin nuri yuhrok dengan sinar itu dia akan terbakar. Apa yastabi hadal qalbu wa qalbul mutlimatun arja'u? Apakah sama pemilik hati yang kuat yang kinclong seperti ya, seperti kaca yang kinclong bersih dan hati yang mutlimah, hati yang gelap arja'u dari segala sisinya hati yang petang dedet, gelap, sehingga tidak ada sinarnya sama sekali. Muhtalifatun ahwa'u yang mereka dibuat yaitu hawa nafsu yang beraneka ragam digelapkan oleh hawa nafsu mereka qad ittakhadahu syaitanu watanahu bahkan di hati yang gelap itu terkadang menjadi sarangnya syaitan menjadi sarangnya penjahat-penjahat. Sehingga hati yang gelap itu akan menjadi sarangnya para syaitan, tempat untuk merancang segala kejahatan-kejahatan. Sehingga pemiliknya menjadi eret-eretan setan, diseret ke sana kemari. wa'adahu maskanahu dan hati yang gelap itu disiapkan menjadi tempat tinggalnya syaitan sehingga semua yang keluar itu semuanya adalah ide-ide syaitan. Kalau dia ngelamun dia lemon syaitania, dia bicara ya bicara syaitania, gerakannya amalianya amalia syaitania. It tasabbaha talaatihi hayya wa qala Fudita min qarini la yuflihu fi dunyahu wala fi ukhrahu sehingga syaitan akan mendatangi kepada atau akan mengatakan kepada orang yang hatinya diikat sebagai sarang syaitan tadi, dia akan mengatakan kudita, kamu telah ditebus min korinin dengan teman layuflihu fi dunya wala fi ukhrahu yang tidak memberikan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Artinya dia telah ini disertai dengan teman yang teman ini tidak pernah menguntungkan sama sekali yaitu syaitan. Korinya adalah syaitan dengan hati yang gelap yang berpaling dari petunjuk sehingga hatinya menjadi hati yang muslimah maka mereka adalah Allah sertakan baginya korin yaitu syaitan dan syaitan ini sejelek-jelek korin korinu kafid dunia Syaitan adalah teman kamu di dunia yang menemani kamu di dunia sehingga di dunia itu diarahkan oleh syaitan terus kesatannya terus di uh, dibimbing oleh syaitan di dunia Wafil hasri ba'daha dan di hari yaumul hasr di hari ketika nanti dikumpulkan di mahsyar juga mereka ditemani syaitan kalau orang mukmin di dunia temannya malaikat. Nahnu aulia ukum fil hayati fil hayati dunia wa fil akhirat. Kami yang akan menemani kalian wahai orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat. Ini kata malaikat. Nanti ketika mukmin bangkit dari barzah alam barzah alam kubur, malaikat juga nemeni. Sampai nanti dia mengiringi menghadap Allah Taala, sampai di surga malaikat mempersilahkan ini mukminin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Ah, orang-orang yang hatinya gelap karena menolak eh, hidayah, menolak petunjuk, tenggelam dalam maksiat bimbingan syaitan, maka di dunia temannya adalah syaitan, ketika dimaksa juga temannya adalah syaitan. Fa anta li kamu yang menemui saya sekarang sampai melesak di jahanam menjadi temannya di jahanam bareng-bareng pikul lima makanin di semua tempat sehingga di dunia temani syaitan sehingga mereka bergelimang dalam kegelapan kemudian di uh, eh, di balsa juga mereka ini adalah penuh dengan adab dan syaitan yang menjadi temannya seburuk-buruk teman nanti di alam akhirat dia dengan syaitan pula di jahanam meringkuk di jahanam Fa in kunta fi dari syaqa fa innani wa anta jami'an fi syaqa wa hawan. Kalau kamu di negeri yang penuh dengan kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan, saya dan kamu